Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan pembatal keislaman yang ketiga, insya Allah kita murajaah sedikit. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tawassul itu ada dua macam. Tawassul itu ada dua macam yaitu tawassul yang dibolehkan dan tawasul yang terlarang. Kemudian tawasul yang dibolehkan itu terbagi menjadi tiga dan tawasul yang terlarang terbagi menjadi dua. Ada yang bisa jelaskan? Tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang terlarang. Tafadhol. Wallah. Satu, tawasul dengan amal soleh? Dua aja. Yang pertama tawasul dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Yang kedua tawasul dengan amal-amal soleh. Yang ketiga minta didoakan orang soleh yang masih hidup. Kemudian tawasul yang terlarang ada dua. Tawassul yang mengandung kesyirikan Itu yang pertama Tawassul yang mengandung syirik Yang kedua Tawassul yang mengandung kebedaan, Ahsan Barakallahu fiqh Tawassul yang mengandung kesyirikan Inilah yang dibahas oleh Syekh di sini dan itu disepakati para ulama seperti kata Syekh menja'ala bainahu wa bainallahi wasaid yad'uhum ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara apakah itu para wali, para nabi ataupun malaikat untuk dia berdoa kepada para perantara tersebut agar doanya diteruskan kepada Allah atau memohon kepada mereka syafaat atau bertawakal kepada mereka maka dia kafir menurut kesepakatan ulama' Adapun tawassul yang mengandung bid'ah seperti orang yang bertawassul dengan meminta kepada Allah dan menggunakan dia menggunakan keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dia mengatakan ya rabbi bil mustafa balik maqasidana atau Allahumma bijahi bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalkan dia mintanya kepada Allah maka ini tawasul yang bid'ah dan ini maudhu'ul khilaf ulama berbeda pendapat dan yang sahih ini adalah bid'ah karena tidak ada dalilnya sama sekali tidak ada dalil yang sahih lagi sharih kecuali dalil-dalil yang mereka paksa-paksakan ya tidak ada yang sahih lagi sharih yang sharih itu dhaif yang sahih tidak sharih itu semua dalil-dalil yang mereka gunakan. Walaupun ada sebagian ulama ahlu sunnah yang membolehkan tawasul jenis ini, yang bid'ah, tetapi itu pendapat yang lemah karena tidak berdasarkan dalil. Adapun tawasul dengan mengatakan, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Ya Syekh Fulan, itu ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Ini harus kita paham antara mana yang ulama sepakati dan mana ulama yang berbeda pendapat. Kalau tawasul yang syirik seperti seorang mengatakan ya Nabi Allah, ya Syekh fulan, kabulkanlah doaku atau teruskanlah doaku kepada Allah, maka ulama seluruhnya sepakat itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu ibadah, tidak boleh makhluk dijadikan perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jelaskan juga kemarin syafaat syafaat itu untuk mendapatkannya ada dua syarat ada yang ingat tafadhol dua syarat mendapatkan syafaat tafadhol akhir Baik, labas. Asan tabarakallahu fiqh syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama iznullahi Syafi, izin Allah bagi orang yang memberi syafaat waridallah limashfu'ilah dan ridha Allah bagi orang yang diberikan syafaat dan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup murajaah kita Antum berdua yang menjawab ada sedikit hadiah. Fadal. Fadal. Baik, kita lanjutkan. Afwan. Qala rahimahullah as-salis. Pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin Atau ragu dengan kekafiran mereka Atau membenarkan pendapat mereka Maka dia kafir Maka dia kafir Ini juga ijma'an Berdasarkan ijma' ulama Walaupun beliau tidak mengatakan ijma'an seperti sebelumnya Yang sebelumnya betul-betul beliau tekankan Itu ijma'an Bahkan dikatakan para ulama, seluruh yang beliau sebutkan di sini seluruhnya ijma. Ini juga ijma, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka maka dia kafir menurut kesepakatan ulama sebagaimana yang dinukil oleh al qadi Iyad di dalam Asy-Syifa juz kedua halaman 281 demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa juz ke-27 halaman 464 itu tempat penukilan ijma barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan pendapat mereka maka dia kafir menurut kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat jamaah sekalian inilah pembatal keislaman yang ketiga di dalam pembatal keislaman yang ketiga ini mengandung tiga hal yang dapat mengkafirkan seseorang atau tiga pembatal keislaman. Yang pertama tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Yang kedua ragu dengan kekafiran mereka. Yang ketiga membenarkan pendapat atau ajaran kekafiran mereka. Jadi ini poinnya satu tapi hakikatnya ada tiga orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan pendapat mereka maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Tetapi perlu dipahami di sini kekafiran yang dimaksudkan di sini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu adalah al-wadihul jali al-ma'lumus sabit lada munkirihi binassin aw walam yukhtalaf fihi dikatakan para ulama kekafiran kaum musyrikin di sini adalah yang jelas nampak serta diketahui benar-benar termasuk kekafiran di sisi orang yang mengingkari kekafirannya berdasarkan nas dan tidak terdapat perbedaan pendapat padanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin di sini adalah dia sudah mengetahui mereka itu kafir sebetulnya. Berdasarkan nas dan tidak ada perbedaan pendapat, sudah jelas kekafiran mereka, tetapi dia tidak mengkafirkan mereka. Contohnya orang-orang Yahudi dan Nasrani orang-orang Yahudi dan Nasrani atau kaum musyrikin penyembah patung-patung penyembah dewa-dewi dia tidak mengkafirkan mereka padahal sudah jelas tidak ada perbedaan pendapat ulama maka inilah yang dimaksud orang kafir di sini tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani yang sudah jelas-jelas kekafiran mereka adapun yang dikhilafkan para ulama' maka tentu tidak dikafirkan. Contohnya apa? Orang yang meninggalkan solat karena malas, bukan karena mengingkari. Adapun kalau dia meninggalkan solat karena mengingkari kewajiban solat, maka dia kafir. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Atau karena dia benci dengan kewajiban solat, sebagaimana insya Allah akan datang kekufuran karena membenci satu syariat Allah apapun syariat tersebut. Maka ulama sepakat kalau dia benci dengan kewajiban salat atau dia mengingkari atau dia menentang atau dia ragu, maka dia kafir. Tetapi orang yang meninggalkan salat karena malas ya. Malas karena nggak mau bersih-bersih misalkan atau lebih mengutamakan tidurnya dan istirahatnya atau pekerjaannya daripada solat dalam keadaan dia tidak menentang kewajiban sholat tersebut. Maka ulama di sini berbeda pendapat. Ulama di sini berbeda pendapat. Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan. Adapun imam yang tiga tidak mengkafirkan. Imam Imam Ahmad mengkafirkan dan imam yang tiga tidak mengkafirkan. Imam Ahmad berpendapat dia kafir dan wajib dihukum mati karena riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah beliau tidak mengkafirkan tetapi beliau berpendapat juga dihukum mati. Walaupun dia tidak kafir tapi dia harus dihukum mati. Karena kalau 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau anak tidak mau salat itu dipukul, maka kalau dia sudah balik harus lebih dari pukulan hukumannya dan tidak ada yang lebih daripada hukum, pukulan melainkan hukuman mati tetapi itu hak pemerintah Adapun imam yang lain Imam Malik demikian pula Imam Abu Hanifah Imam Malik juga termasuk sama dengan Imam Syafi'i berpendapat hukuman mati kecuali Abu Hanifah itu dengan hukuman ta'zir yaitu diserahkan kepada hakim ya ini khilaf ulama tentang orang yang meninggalkan solat dan pendapat yang benar pendapat yang kuat adalah hukumnya kafir murtad keluar dari Islam walaupun dia meninggalkan solat karena malas sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bayna rajul wa bainasy wa wal kufri tarkus salah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahum salah faman tarakah faqad kafar perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir bahkan Sebagian ulama mengatakan sebetulnya meninggalkan solat itu hukumnya kufur berdasarkan ijma para sahabat. Sebagaimana dinukil dari seorang tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala beliau berkata, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu salah." Kata beliau, dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak menganggap satu amalan apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali solat, yaitu amalan-amalan zahir. Kecuali solat itu menyebabkan kekufuran. Jadi intinya ulama berbeda pendapat walaupun pendapat yang kuat orang yang meninggalkan solat karena malas juga dikafirkan. Juga dikafirkan. Tetapi ulama yang berpendapat tidak kafir maka tentunya bukan itu yang dimaksud di dalam pembatal keislaman yang ketiga ini. Makanya tidak ada seorang pun yang mengkafirkan para ulama yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu sudah kafir. Iya. Demikian pula bukan yang dimaksudkan di sini adalah penghukuman kafir terhadap seseorang karena itu berdasarkan ijtihad penghukuman kafir terhadap seseorang dengan dal dengan dasar ijtihad. Iya. Misalkan seorang muslim datang di kuburan berdoa kepada penghuni kubur. Ulama seluruhnya sepakat itu adalah kekufuran. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pembatal keislaman yang sebelumnya. Hanya saja di dalam penghukuman orang tersebut sudah patutkah dia yang tadinya muslim difonis menjadi kafir atau belum? Maka itu bisa saja bisa saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bisa saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari sisi apakah orang tersebut sudah terpenuhi syarat-syarat padanya untuk dikafirkan atau belum? Nah, ini berdasarkan ijtihad. Bisa jadi menurut sebagian ulama sudah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran sehingga mereka mengkafirkannya. Dan bisa jadi pada sebagian ulama yang lain belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran walaupun dia melakukan kekafiran. Tetapi seorang muslim yang melakukan kekafiran tidak otomatis dapat difonis kafir. Kalau perbuatannya bisa langsung kita fonis. Perbuatannya adalah kekufuran yang dapat menyebabkan murtad keluar dari Islam. Adapun orangnya belum tentu. Maka apabila sebagian ulama berpendapat belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran sehingga mereka tidak mengkafirkannya maka bukan pengkafiran eh, bukan orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik seperti ini yang dimaksud di dalam pembatal keislaman yang ketiga ini jadi dipahami ya yang pertama dari sisi ulama berbeda pendapat apakah itu kekafiran atau bukan yang kedua dari sisi Eh, fonis apakah dia sudah pantas difonis sebagai orang kafir atau belum. Jadi dua sisi ini ada perbedaan pendapat, maka dua itu tidak termasuk di dalam pembatal keislaman yang ketiga ini. Ya. Yang lebih parah lagi, kalau itu bukan kekafiran dan dianggap sebagai kekafiran. Seperti pernah saya contohkan al-hukmu bi ma anzalallah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Itu bukan kufur akbar. Para sahabat menjelaskan itu kufur asgar pada asalnya bagi kaum muslimin yang melakukannya. Iya. Insyaallah taala ini lebih detail akan kita jelaskan kembali pada pembatal keislaman yang berikutnya. Iya. Tetapi pendapat para sahabat dan pendapat ahlus sunnati wal jamaah bahkan disepakati oleh ahlus sunnati wal jamaah bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah termasuk kategori kufur asgar. Termasuk kategori kufur asgar. Kecuali khawarij mereka berpendapat itu adalah kufur akbar. Maka mereka mengkafirkan pemerintah. Jadi mereka mengkafirkan pemerintah padahal sebetulnya bukan pemerintah saja yang bisa kena pengkafiran ini, seluruh masyarakat. Orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah bukan hanya pemerintah. Masyarakat pun banyak yang tidak berhukum dengan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka orang-orang Khawarij memahami ini adalah kufur akbar. Ini adalah kufur akbar sehingga mereka mengkafirkan pemerintah. Mereka mengkafirkan pemerintah. Nah, dari situlah mereka kemudian mengkafirkan orang yang tidak ikut mengkafirkan pemerintah. Jadi kesalahannya dua kali. Pertama dia memasukkan yang bukan kekafiran sebagai kekafiran, yaitu kekafiran akbar. Yang kedua, mengkafirkan yang tidak patut dikafirkan. Ya, mengkafirkan orang yang tidak pantas dikafirkan. Jadi kaidah ini mereka pakai. Kalau kita tidak ikut mengkafirkan pemerintah, maka kita juga kafir kalau begitu. Karena tidak mengkafirkan kaum musyrikin, kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Apalagi menurut mereka sampai mendukung. Sampai mereka mengatakan ini anjing-anjing pemerintah atau mata-mata pemerintah atau penjilat-penjilat pemerintah. Itu istilah-istilah mereka yang semuanya berdasarkan dari kebodohan mereka. Iya. Jadi ini contoh peletakan peletakan kaidah ini atau kekafiran ini bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Baik. Maka yang dimaksudkan di sini adalah yang sudah jelas-jelas kafir. Contohnya Yahudi dan Nasrani. Contohnya Yahudi dan Nasrani. Barang siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, maka dia kafir seperti mereka tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Iya. Dia meyakini mereka itu tidak kafir atau dia ragu mereka itu kafir atau tidak ya? Atau dia mengatakan saya nggak tahu mereka kafir atau bukan. Ini namanya ragu. Atau yang lebih parah lagi, dia mengatakan ajaran mereka juga benar. Maka dia kafir karena dua sebab. Karena dua sebab. Yang pertama, keyakinan ini yaitu tidak mengkafirkan kaum musyrikin ataupun ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka itu berarti pengingkaran terhadap syahadat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Berarti dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Dia tidak mengamalkan konsekuensi yang terkandung dalam la ilaha illallah. Yaitu bagian yang pertama la ilaha penafikan. Penafikan itu artinya menganggap batil, menganggap salah semua penyembahan kepada selain Allah. Segala bentuk kesyirikan. Kalau dia tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani yang sudah jelas-jelas menyembah selain Allah, berarti dia tidak mengamalkan bagian ini. Bagian yang pertama dari kalimat la ilaha illallah yaitu kalimat la ilaha yang di dalamnya berisi an Penafikan. Iya. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, kenapa dia kafir? Karena berarti dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah yang telah menyatakan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar sebagai satu-satunya agama kaum mukminin dan selainnya adalah kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam banyak ayat, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya Maka tidak akan pernah diterima daripadanya Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi Demikian pula penegasan Allah subhanahu wa ta'ala Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Sungguh telah kafir Orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga Siapa lagi kalau bukan orang Nasrani Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Atau menurut mereka bahasa mereka Yesus putra Maryam. Ya. Maka mereka telah kafir. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan mereka tidak kafir, mereka juga beriman, maka berarti dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Demikian pula kekafiran Yahudi sangat banyak dalam Al-Qur'an. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Dan karena kekafiran mereka yaitu orang-orang Yahudi dan tuduhan mereka kepada Maryam dengan tuduhan dusta yang besar. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekufuran mereka. Kemudian ada orang yang mengaku muslim lalu dia mengatakan Yahudi itu beriman. Yahudi tidak kafir. Atau saya ragu dengan kekafiran mereka padahal sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an mereka itu kafir. Atau malah dia membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir tidak diragukan lagi. Dia menentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam As-Sunnah dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفس والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidaklah ada seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani kemudian dia mati sebelum beriman dengan agama Islam yang aku bawa kecuali dia termasuk penghuni neraka. ini sudah jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan mereka itu penghuni neraka dan kekal di dalamnya untuk selama lamanya. Mereka itu orang-orang kafir. Kalau ada seseorang yang mengatakan mereka itu tidak kafir atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Dia kafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang mereka sebut dengan Islam liberal atau Islam pluralisme membenarkan semua agama tidak diragukan lagi ini adalah ajaran kekufuran ini adalah ajaran kekufuran kufur akbar menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam dengan kesepakatan ulama tidak ada yang berbeda pendapat tiba-tiba ada orang yang dikenal sebagai intelektual Islam cendekiawan muslim mengatakan semua agama sama aneh padahal ulama seluruhnya sepakat ya kalau dia disebut ulama pun tidak dinamakan cendekiawan atau intelektual, dia disebut ulama. Kemudian dia menyelisihi ijma ulama, maka dipertanyakan dipertanyakan ilmunya, keulamaannya tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Artinya kalau ulama sudah sepakat itu sudah pasti benar. Yang menyelisihinya pasti salah. Ya. Dan ini pendalilan yang paling kuat sebetulnya kalau kita katakan ijma ulama. Sebab orang-orang liberal itu kalau kita katakan ini ada ayat, dia takwilkan ayat itu macam-macam. Kita katakan ini menurut sunnah seperti ini, dia takwilkan macam-macam. Tapi kalau kita katakan ulama seluruhnya sudah sepakat, dia nggak bisa lari lagi. Dia nggak akan bisa lari lagi Maksudnya kalau dia masih punya akal yang sehat. Iya. Tapi mereka sebetulnya adalah orang-orang yang membuang akal mereka. Mereka letakkan akal mereka di kaki mereka dan kaki mereka dipindahkan ke kepala. Itulah hakikatnya orang-orang liberal tersebut. Iya. Jadi ulama sepakat orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka maka dia kafir dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bagi yang menyelisihi ijma wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira barang siapa yang menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin kami biarkan dia leluasa di atas kesesatannya tersebut dan kami kembalikan dia ke neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat kembali para ulama menjelaskan ini termasuk ayat yang mengancam siapa saja yang menyelisihi ijma kaum muslimin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin maksudnya adalah ijma kaum mukminin ijma' para sahabat dan ijma' para ulama setelahnya, maka Allah mengingatkan dengan dua ancaman. Yang pertama azab di dunia. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat. Allah menyesatkan dia dan membiarkan dia sesat dan tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Kalau dia menyelisihi ijma' ulama. Wa nuslihi jahannam. Dan kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah ini ancaman yang sangat keras bagi siapa yang menyelesaikan ijma. Mungkin sekedar faidah contoh yang menyelesaikan ijma yang lain. Orang-orang yang apa namanya mencoba untuk membenarkan hubungan sejenis ya. Bahkan berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Subhanallah. Padahal ulama seluruhnya sepakat hukumnya haram termasuk dosa besar dan ulama juga sepakat pelakunya harus diberi hukuman mati. Ya. Berhubungan sejenis antara laki-laki dan laki-laki ulama seluruhnya sepakat diberikan hukuman mati dan itu juga kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perbedaan pendapat sahabat itu adalah bagaimana cara membunuhnya. Ya. Kalau pendapatnya Abu Bakar dan Khalid bin Walid dibakar. Dibunuh dengan cara dibakar. Para ulama yang lain berpendapat dilempar dari tempat yang paling tinggi kemudian disusul dengan batu. Ya persis seperti Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Lut alaihi salam. Negeri mereka dibalikkan kemudian mereka berjatuhan dari atas lalu disusul dengan hujan batu. Hujan batu yang panas terbakar. Nauzubillah. Ya, sampai-sampai dikatakan para ulama belum pernah di dunia ini ada azab yang lebih dahsyat melebihi azab kaum Nabi Lut. Ya. Sebagian lagi berpendapat dia dihukum rajam seperti hukuman bagi zin, pezina yang sudah menikah. Tetapi hukuman bagi uh, orang yang melakukan hubungan sejenis ini ulama sepakat hukumannya sama yang sudah pernah menikah maupun belum menikah. Beda dengan zina. Kalau yang sudah menikah hukumannya lebih berat daripada yang belum menikah. Baik, ini contoh orang-orang yang berbicara tanpa ilmu dan mencoba berdalil tanpa ilmu tidak mengikuti pemahaman salaf, maka mereka sesat menyelisihi ijma kaum muslimin. Jemaah sekalian, Termasuk kekafiran dalam bentuk ini adalah orang yang mengatakan semua agama itu sama Demikian pula orang yang mengatakan manusia itu bebas memilih bebas memilih agama sesuai kehendaknya. Ya, ketika mereka membela Ahmadiyah misalkan atau membela kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang kafir kepada Allah, mereka mengatakan semua agama itu apa namanya manusia itu bebas jadi termasuk di dalam kekafiran yang ketiga ini adalah orang yang mengatakan manusia memiliki hak asasi untuk memilih agama sesuai dengan keinginannya. Berarti dia tidak mengkafirkan. Berarti dia tidak mengkafirkan orang yang memilih agama manapun selain daripada Islam. Itu kan hak asasi dia. Maka ini juga kafir, murtad keluar dari Islam. Jadi hati-hati. Sebagian isu-isu HAM itu yang mereka gembar-gemborkan itu mengandung kekufuran. Ya, mengandung kekufuran. Makanya lebih banyak yang dibela di para pegiat HAM itu orang-orang kafir kebanyakan yang mereka bela. Sementara di negeri-negeri kafir kaum muslimin dibantai, mereka bungkam, mereka diam. Tidak ada suaranya. Ya. Kalau kaum muslimin yang kebetulan berbuat zalim, mereka berkuar-kuar berteriak ham. Ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya isu-isu ham. Sebagian itu mengandung kekufuran. Seperti mereka mengatakan setiap manusia punya hak asasi untuk memilih agama, maka ini ucapan kekufuran, pendapat kekufuran. Karena itu berarti dia tidak mengkafirkan agama selain Islam atau malah cenderung membenarkan agama selain Islam. Ya. Walaupun dia sholat walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, tapi dalam hatinya ada keyakinan ini maka dia kafir. Tidak ada manfaat solatnya, puasanya dan zakatnya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru wa Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun dia solat, walaupun dia puasa, tapi dia memiliki keyakinan ini, maka dia kafir. Maka dia kafir. Iya. Jamaah sekalian, ada faidah dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau terhadap kitab Nawakidul Islam Beliau hafizahullah taala menyebutkan konsekuensi dari pengkafiran. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik dari pembatal keislaman yang ketiga ini adalah pengkafiran. Orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin dan kewajiban setiap mukmin untuk mengkafirkan siapa saja yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka apabila kita meyakini kekafiran mereka ada konsekuensi ada konsekuensi terhadap pengkafiran tersebut saya sebutkan secara ringkas beliau menyebutkan ada beberapa poin yang pertama wajib bagi kita untuk membenci mereka dan memusuhi mereka serta tidak bersikap loyal kepada mereka meskipun mereka itu adalah manusia yang terdekat kepada kita dari segi nasab karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah." Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum atau anak-anak mereka sendiri au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka sendiri au ashiratahum atau keluarga-keluarga mereka sendiri ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hati mereka dan mendukung mereka dengan ruh darinya. Surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi dari pengkafiran terhadap orang musyrik maka apabila mati seorang musyrik atau orang yang kafir kepada Allah tidak boleh kita mengurus jenazahnya tidak boleh kita mandikan tidak boleh kita kafani tidak boleh kita solatkan dan tidak boleh kita kubur di pekuburan kaum muslimin kecuali tidak ada orang kafir yang mengurus jenazahnya maka boleh kita tanam saja. Tanam begitu saja, bukan dikubur tapi ditanam. Ya, istilahnya ditanam bukan dikubur. Begitu saja di pekuburan mereka. Ya, kalau nggak ada pekuburan mereka boleh di sembarang tempat dan kuburannya itu tidak dimuliakan kecuali kuburannya kafir zimmi dijaga sebagaimana dia hidup, dia mati pun dijaga. Kemudian yang ketiga, seorang muslim tidak mewariskan orang kafir dan orang kafir juga tidak mewariskan seorang muslim. Kemudian yang keempat, tidak boleh dinikahkan tidak boleh kita menikahkan seorang wanita muslimah dengan orang kafir. Siapapun orang kafir itu, Yahudi dan Nasrani ataupun kaum musyrikin selain mereka. Demikian pula tidak boleh seorang Laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah. Hanya saja ada pengecualian wanita ahlul kitab yaitu wanita Yahudi dan Nasrani apabila laki-lakinya muslim. Kalau dibalik tidak boleh. Kalau wanitanya muslimah kemudian laki-lakinya Yahudi atau Nasrani maka ini hukumnya haram dan tidak sah pernikahannya. Hanya satu saja yang boleh di, di yang boleh antara pernikahan antara beda agama yaitu laki-lakinya muslim dan wanitanya itu uh, Yahudi atau Nasrani. Itu pun dengan syarat dia minal muhsanat seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dibolehkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan wanita yang beriman dan juga wanita-wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan wanita ahlul kitab sebelum kalian pada surat Al-Maidah ayat kelima maksudnya apa dia bukan pezina dia bukan pezina dan subhanallah barangkali di masa ini hampir-hampir kita nggak akan dapatkan wanita kafir atau wanita musyrikah yang bukan pezina karena sudah dimaklumi apalagi di negeri-negeri kafir. Sudah dimaklumi hidup mereka itu seperti binatang ternak. Mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Mereka tidak peduli dengan ikatan pernikahan. Sampai bahkan mereka sudah jadi kakek nenek dan mereka anggap sebagai kakek nenek belum juga menikah-menikah. Ya. Sudah punya cucu belum juga menikah. Mereka menganggap perzinahan itu adalah hal yang biasa. Jadi itu syarat harus dia bukan wanita pezina jadi walaupun boleh tapi ada syarat. Kemudian juga dijelaskan para ulama kebolehannya itu ada hikmahnya di situ. Kenapa dibolehkan kalau laki-lakinya muslim dan wanitanya ahlul kitab? Supaya ada harapan dia masuk Islam. Iya kan? Kalau kemudian malah si muslim ini yang malah terjerumus dalam kekufuran atau dia mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam kekufuran, tentunya tidak boleh. Kemudian yang berikutnya dia harus pastikan seluruh anaknya muslim. Tidak boleh ada satupun yang mengikuti agama uh, orang tuanya yang kafir, yaitu ibunya. Iya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, konsekuensi dari pengkafiran terhadap kaum musyrikin adalah wajib berhijrah dari negeri mereka wajib berhijrah dari mereka dari negeri mereka, tidak boleh menetap atau tinggal di negeri mereka. Dan ini sudah kita bahas ya pada pembahasan salah satu usul. Kemudian yang keenam, konsekuensi dari pengkafiran terhadap orang-orang kafir adalah tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Kemudian kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, maka ada dua jenis salam mereka. Kalau mereka mengucapkan salam yang baik-baik, Assalamualaikum, maka kita menjawab seperti yang mereka katakan, yaitu Waalaikumsalam. Kita jawab Waalaikumsalam. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw itu termasuk salam dari orang-orang kafir ini dalil umum adapun kalau mereka mengucapkan salam yang mengandung doa kejelekan seperti assalamu alaikum kematian atas kamu maka itulah yang hanya dijawab dengan wa alaikum itulah maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la تبدأ yahuda wan nasara bis salam wa in Jangan kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam terhadap mereka. Apabila mereka mengucapkan salam, maka ucapkan wa alaikum. Hadis ini maksudnya, ini hadis ada apa namanya awalnya, yaitu kisah orang Yahudi yang mengucapkan assalamualaikum. Berarti bukan salam yang benar, maka jawabannya adalah waalaikum. Adapun kalau dia mengucapkan salam yang benar tetap dijawab seperti yang dia ucapkan. Ini yang dijelaskan Imam Al-Qayyim rahimahullah, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh kata Syekh Rahimahullah taala, tidak boleh memuliakan mereka dengan cara mempersilahkan mereka di dalam sebuah majelis. Ya, misalkan kita sedang duduk-duduk di majelis, tiba-tiba datang orang kafir, kemudian kita sambut dia dan kita persilahkan dia. Sebagaimana tidak boleh kata kata beliau hafizahullah memberikan kelapangan mereka di dalam perjalanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqituhu idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi." Apabila kalian bertemu mereka di sebuah jalan maka uh, jadikan mereka atau desak mereka sampai ke bagian jalan yang paling sempit jadi mereka nggak punya hak berjalan di tengah-tengah ya peraturan di negeri kaum muslimin yang seharusnya kemudian yang kedelapan tidak boleh membiarkan mereka masuk tidak boleh membiarkan mereka masuk ke al-haram al-makki yaitu batas-batas tanah haram di Mekah. bukan hanya di Masjidil Haram tetapi seluruh batas tanah haram ini yang ke kedelapan kemudian yang ke kesembilan yang ke kesembilan kata beliau adalah mengusir mereka dari jazirah Arab secara keseluruhan tidak boleh mereka diberikan izin tinggal tidak boleh bagi mereka diberikan izin tinggal selamanya kecuali izin tinggal sementara ya tidak boleh mereka diberi izin tinggal selamanya kecuali izin tinggal sementara seperti orang-orang kafir muahad demikian pula orang-orang kafir musta'man ya seperti untuk keperluan kedutaan atau orang mempelajari Islam dan yang semisalnya ya di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhrijul yahud wan nasara min jaziratil arab keluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab dan banyak hadis yang beliau sebutkan kemudian yang ke-10 termasuk konsekuensi pengkafiran kaum musyrikin adalah tidak memuji mereka dan tidak menyanjung mereka walaupun mereka memiliki kebaikan tidak patut seorang muslim memuji orang yang Allah hinakan apalagi sampai melebihkan dia dari dari kaum muslimin ya melebihkan negeri-negeri kafir dari negeri muslim memuji-muji negeri kafir dan menghina negeri muslim ya kalau ada nasihat ada negeri muslim yang kurang nasihati tapi nggak perlu memuji-muji orang-orang kafir karena bagaimana mungkin seseorang memuji orang-orang yang Allah hinakan ulaikahum syarrul bariyah kata Allah mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk Kemudian yang yang keberapa sekarang? Yang ke-11 termasuk konsekuensi pengkafiran terhadap mereka adalah diharamkan bagi kaum muslimin untuk menyerupai mereka, tasyabuh dengan mereka. Iya. Tasyabuh dengan mereka. Jadi inilah 11 yang disebutkan Syekh Shalal Fauzan Habibahullah dalam syarah beliau sebagai konsekuensi pengkafiran terhadap kaum musyrikin dan berlepas diri dari mereka. Kemudian jangan lupakan pembahasan kita yang dulu tentang juga dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan pada salah satu usul ada sembilan poin yang tidak termasuk kategori al-bara'ah. Jadi ada hubungannya dengan orang kafir tetapi itu tidak termasuk kategori afwan tidak termasuk kategori walak kepada mereka seperti berjual beli dengan mereka termasuk yang tadi bolehnya menikahi seorang laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani dan Yahudi dengan harapan dia bisa masuk Islam dia bisa dibimbing kepada Islam demikian pula hutang piutang dengan mereka dan lain sebagainya semuanya ada 9 poin itu sudah kita bahas pada uh, pembahasan salah satu usul jadi tidak termasuk kategori wala kepada orang-orang kafir. Walhamdulillah, inilah pembahasan uh, pembatal keislaman yang ketiga. Mungkin ada sedikit tanya jawab, ditulis lebih bagus. Wallahu taala alam, tafadhol. Allah. Apakah boleh saat ini? Iya. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi itu berlaku sampai akhir zaman. Berlaku sampai akhir zaman. Berlaku sampai hari kiamat, sampai dunia ini musnah semuanya. Jadi berlaku sampai saat ini dengan syarat itu tadi. Berlaku sampai saat ini dengan syarat itu tadi. Dan ahlul kitab yang dulu sama dengan ahlul kitab yang sekarang. Kekafiran mereka nggak berubah kekafiran mereka nggak berubah. Yang menyembah Yesus sekarang pun masih menyembah Yesus. Ya. Jadi orang yang membedakan ahlul kitab dahulu dan sekarang itu juga pendapat yang lemah. Karena dahulu mereka sudah menyembah Yesus. Sama hari ini mereka juga menyembah Yesus. Hanya saja apakah terpenuhi syarat seperti yang Allah katakan yaitu minal muhsanat atau tidak? Itu yang jadi masalah. Ya, ini yang harus kita pastikan kalaupun boleh. Tetapi ini adalah pengabaran tentang kebolehan, bukan anjuran. Ya, jangan dipahami itu anjuran. Adapun anjurannya adalah idfar bidzatid din, taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama. Memiliki agama ini bukan maksudnya dia muslim saja, bukan dia muslimah saja, tapi dia soleha. Ya. Jadi jangankan yang kafir, wanita muslimah tapi dia fasiqah itu nggak dianjurkan, apalagi yang kafir yang dianjurkan adalah zatuddin, wanita yang memiliki agama, muslimah salihah. ya Jadi ini bukan penganjuran melainkan pembolehan, tetapi nggak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah memilih wanita solehah muslimah. Ya. Dan tidak masuk akal kalau ada pilihan wanita solehah muslimah, kemudian seseorang memilih orang kafir, ya kan? Nggak masuk akal. Hmm. Barangkali demikian. Wallahu alam. Eh, tentang eh, kekafiran mereka, mereka ragu-ragu, mereka tidak berani untuk menyatakan kekafiran itu karena alasan tidak belum berilmu. Yang pertama, kemudian yang kedua, eh, bagaimana dengan kekafiran Syiah yang sudah disepakati oleh para ulama dengan kekafiran mereka yang menjadi para sahabat dan lain sebagainya. Sementara kaum muslimin itu sendiri banyak di antara kaum muslimin itu belum mengetahui hakikat Syiah itu seperti apa. Apakah mereka masuk di dalam batas keislaman yang ketika atau tidak? Baik. Yang pertama terkait dengan al udru bil jahal. Itu yang pertama. Dia ragu dengan kekafiran orang kafir yang sudah jelas-jelas dikafirkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Karena dia belum tahu. Karena dia belum tahu. Maka ini termasuk kategori pembahasan al-udhur bil jahal. Kesimpulan dari pembahasan al-udhur bil jahal, orang yang pantas diberikan udhur itu adalah orang yang memang dia tidak memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu dan dia tidak me, apa namanya melakukan taksir. Ya. Dia bersungguh-sungguh, dia tidak menyia Katakanlah orang yang ada di daerah terpencil misalkan, tidak ada dai yang ke sana, tidak ada ustadz, tidak ada buku-buku agama. Sehingga belum sampai ilmu itu kepada dia, maka orang seperti inilah yang diberikan udur. Ya. Adapun orang yang sebetulnya dia mampu belajar, kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan ilmunya. Kemudian dia sendiri memang nggak mau belajar, maka ketika dia terjerumus dalam kekufuran, orang seperti ini tidak diberi udur, maka justru dia mendapatkan dosa dua kali. Pertama dosa kekafiran itu sendiri, yang kedua dosa tidak mau menuntut ilmu. Iya. Makanya ada orang-orang awam bilang, kalau begitu nggak usah tahu karena kalau sudah tahu berdosa. Justru kalau dia nggak mau tahu dosanya jadi dua kali dosa nggak mau tahu dan dosa itu sendiri yang dia lakukan karena ketidaktahuannya. Iya. Kemudian yang kedua terkait kekafiran Syiah. Dijelaskan para ulama, Syiah itu nggak semuanya kafir. Syiah itu bertingkat-tingkat. Jadi nggak nggak mutlak pengkafiran Syiah. Iya. Jadi Syiah itu bersekte-sekte. Maka uh, ini juga termasuk dalam pembahasan ini dalam uh, tidak apa namanya tidak termasuk dalam pembahasan ini antara uh, yang mengkafirkan sebagian Syiah dan keseluruhan Syiah gitu ya jadi lebih tepatnya kalau mengkafirkan Syiah adalah kita sebut apa kekafiran mereka apa kekafiran mereka seperti orang yang sudah mengetahui orang yang sudah mengetahui bahwa orang-orang Syiah itu uh, mengimani atau meyakini para wali mereka mengetahui perkara gaib. Para wali mereka mengetahui perka, eh, eh, para imam mereka. Istilah mereka imam mereka. Imam mereka mengetahui perkara gaib. Maka ini adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama. Iya. Ini adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama. Dan mereka kafir dengan sebab itu. Mereka kafir dengan sebab itu. Apabila ada seorang muslim yang tidak mengerti mereka punya kekafiran tersebut dan dia tidak mengkafirkan mereka, tentunya si muslim ini tidak dikafirkan. Iya. Jadi uh, ini tidak secara mutlak termasuk di dalam poin pembatal keislaman yang ketiga ini. Karena dilihat dari sisi pertama Syiah itu bertingkat-tingkat, bersekte-sekte, sebagian kafir, sebagian tidak yang kedua dilihat dari sisi pengetahuan seseorang terhadap syiah tersebut. Iya. Artinya kalau dia memang belum tahu mereka itu kafir, kemudian dia tidak mengkafirkan mereka, maka tentu dia tidak dikafirkan. Berbeda halnya dengan orang yang sudah tahu mereka itu kafir, yaitu kelompok di antara mereka yang mengkafirkan seluruh sahabat. Yang mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Ya. Demikian pula yang berdoa kepada Ali, berdoa kepada Husain. Dan yang meyakini wali apa namanya imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Demikian pula mereka meyakini imam-imam mereka adalah perantara antara uh, diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua keyakinan kufur Syiah. Dan mereka meyakini Al-Qur'an itu sudah dirubah. Itu semua keyakinan kufur Syiah. Ya, maka Eh, siapa yang tidak mengetahui ini kemudian dia tidak mengkafirkan mereka tentu dia tidak dikafirkan tapi yang sudah mengetahuinya yang sudah mengetahuinya kemudian dia tidak mengkafirkan mereka ya yang sudah jelas-jelas kafir yang sudah jelas-jelas kafir ya maka dia dialah yang dikafirkan dialah yang dikafirkan wallahu alam banyak kita dapati orang yang mendukung perkawinan sejenis tapi mereka sendiri tidak melakukannya bagaimana hukumannya pertama dia termasuk orang yang tidak mengingkari kemungkaran yang tidak mengingkari kemungkaran bahkan mendukung kemungkaran adalah termasuk pelaku dosa adalah termasuk pelaku dosa dan orang yang tidak punya akal sebagaimana kata Nabi Lut alaihissalam alaihissaminkum rajulur rasyid tidak adakah dari kalian orang yang punya akal? Dikatakan para ulama mufassirin orang yang punya akal yang dimaksud oleh Nabi Lut alaihissalam orang yang melarang perbuatan mereka. Berarti orang yang tidak melarang perbuatan mereka adalah orang yang nggak punya akal. Apalagi yang mendukung perbuatan mereka. Iya, apalagi yang mendukung perbuatan mereka. Kemudian kalau dia maka dia sampai di sini dia pelaku dosa, bukan pelaku kekafiran. Tapi kalau dia menghalalkan perbuatan mereka, maka itu kafir. Menghalalkan dalam keadaan dia sudah tahu. Ya, saya ulangi, menghalalkan dalam keadaan dia sudah tahu itu kufur eh, eh, apa, apa namanya? haram menurut syariat. Menghalalkan dalam keadaan dia sudah tahu haram menurut syariat, kemudian dia rubah keyakinannya menjadi halal, maka dia masuk dalam kategori kekufuran menghalalkan apa yang Allah haramkan sebagaimana insyaallah akan kita bahas pada pembatal keislaman yang berikutnya. Iya. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena malas? Dia meninggalkan sholat kadang dan masih apa namanya ini berkeyakinan kalau hukum sholat itu wajib. Dia meninggalkan sholat kadang-kadang. Iya. Ulama yang berpendapat ulama yang berpendapat meninggalkan sholat karena malas juga kafir. Sebagaimana kita jelaskan tadi itu pendapat yang kuat. Mereka juga berbeda pendapat. Berapa sholat yang dia tinggalkan baru boleh dia difonis kafir. Ya. Sebagian ulama berpendapat cukup satu sholat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan berapa sholat, ya kan? Al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Beliau tidak mengatakan satu atau dua atau tiga. Beliau cuma mengatakan salat. Sol, disebut salat itu cukup satu. Iya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Lajnah Daimah. Iya. Pendapat Syekh bin Bas dan ulama yang lainnya. Pendapat yang kedua adalah dia dikafirkan kalau dia meninggalkan mayoritas salat atau bahkan seluruhnya. Ya. Ini diambil dari firman Allah mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun celakalah bagi orang yang salat yang uh, lalai dari salatnya ya yang lalai dari salatnya artinya ayat ini tidak mengkafirkan karena dia masih salat walaupun lalai dari sebagian salat Nah itu. Intinya ulama di situ ada perbedaan pendapat. Wallahu alam. Konsekuensi takfir yang kesembilan adalah mereka diusir dari jazirah Arab. Pertanyaan mana saja yang dimaksud jazirah Arab? Wallahu alam, Insya Allah nanti kita lihat penjelasan para ulama. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki Hindu atau Buddha? Apakah termasuk zina? Dan bagaimana solusi dan sikap kita terhadap dia karena dia masih keluarga? Pernikahannya tidak sah, maka termasuk perzinahan. Pernikahannya tidak sah, maka termasuk perzinahan. Ya, dan Allah telah mengingatkan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan kaum musyrikin sampai mereka beriman. Sungguh seorang budak, seorang budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun laki-laki musyrik ini telah mempesona kalian. Ya. Jadi hukumnya tidak sah. Kalau mereka tetap melakukan maka mereka berzina. Ya. Walaupun ulama juga menjelaskan kalau mereka meyakini pernikahan itu sah ya kalau mereka meyakini pernikahan itu sah maka anak-anak mereka nanti dihukumi tetap anak-anak mereka jadi tetap dinasabkan kepada bapaknya tapi kalau mereka sudah tahu itu adalah perzinahan maka anak-anak mereka uh, bukan anak-anak bapaknya tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya dan bapaknya bukan seorang wali yang sah baginya iya dan juga tidak ada hak saling mewarisi jadi ini perzinahan. Ya solusinya harus dinasehati. Dan diantara kewajiban pemerintah dipisahkan dengan sukarela atau dipaksa. Ya. Kalau kita ya hanya bisa menasehati. Kalau walinya dia boleh untuk memaksa. Ya. Dia boleh untuk memaksa dipisahkan. Kalau cuma saudara bukan wali maka kita hanya bisa menasehati sampai dia memahami hakikatnya atau menasehati suaminya supaya masuk Islam itu lebih bagus ya menasehati suaminya supaya masuk Islam kemudian dinikahkan kembali ya itu lebih bagus dia dapat hidayah insyaallah taala ya amal adalah syarat sahnya iman termasuk pembatal iman atau kafir tergantung amalannya Tergantung amalannya. Kalau amalannya seperti mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ya. Dengan demikian pula menjauhi kesyirikan, maka siapa yang tidak mengamalkannya dia kafir. Maka siapa yang tidak mengamalkannya dia kafir. Iya. Adapun kalau amalan yang yang dia tinggalkan adalah kewajiban-kewajiban yang tidak menyebabkan dia kafir, maka dia disebut fasik, bukan kafir. Contohnya dia tidak berzakat, dia tidak puasa, dia tidak haji. Tanpa mengingkari atau menentang kewajiban puasa atau zakat atau haji tersebut. Maka dia tidak kafir tetapi fasik, kurang imannya mempengaruhi imannya tetapi hanya mengurangi tidak menghilangkan beda dengan sholat atau meninggalkan syirik kalau dia tidak mengamalkannya maka menghilangkan imannya iya Apakah jenazah muslim yang semasa hidupnya sering meninggalkan sholat, tidak pernah sholat? Apakah disolatkan? Itu kembali kepada statusnya apakah sudah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran atau tidak. Kalau terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, berarti dia kafir tidak boleh disolatkan. Selama dia masih muslim, maka dia harus disolatkan. Kalau belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, maka dia harus disolatkan. Hanya saja dianjurkan kepada para tokoh, apakah tokoh agama atau tokoh pemerintah untuk tidak mensolatkan para pelaku dosa besar sebagai tahzir kepada umat. Hati-hati. Kalau kamu mati dalam keadaan seperti ini, Pak Kiai nggak mau ikut sholat. Ya. Jadi, adapun pada sebagian kaum muslimin tetap mesti ada yang harus mensolatkan selama dia belum difonis atau belum pantas difonis sebagai orang kafir. Ya. Dan sebagai faidah, mungkin ini yang terakhir, pernah ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan hafizahullah tentang pengkafiran Bolehkah seorang penuntut ilmu senior dia sudah paham, dia sudah menguasai ilmu tentang syarat-syarat pengkafiran. Bolehkah dia mengkafirkan? Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala mengingatkan, pengkafiran itu perkara yang berat, hendaklah kita berhati-hati, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Mengkala li akhihi ya kafir, faqad ba'abihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kemudian kata beliau, yang berhak mengkafirkan adalah mahkamah syariat. Karena untuk menegakkan syarat-syarat pengkafiran yang paling mungkin melakukannya hanyalah mahkamah syariat. Dia didatangkan, diadili, dipelajari dan ditegakkan padanya syarat-syarat pengkafiran.